Jimat punya cerita dengan judul Sang Pengabdi Setan, kiriman dari Jimatres Andi di Malang. Kisah ini dialami oleh Fauzan, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Surabaya. Waktu itu kejadiannya berlangsung siang hari. Fauzan ada keperluan untuk membeli baju dan celana di mall terbesar yang terletak di Surabaya Barat. Setelah Fauzan selesai berbelanja, ia sebenarnya ingin segera pulang. Tapi waktu itu rasanya haus membuatnya ingin mencari minuman pelepas dahaga. Akhirnya Fauzan memutuskan untuk mencari minuman itu. Kebetulan siang itu di sana agak sepi. Mungkin hari biasa kali ya. Gumam Fauzan dalam hati. Fauzan memilih duduk semeja dengan lelaki setengah tua, kira-kira umur lima puluhan. Fauzan menyapa pria itu dengan ramah. Siang pak, permisi ya, saya numpang semeja ya. Namun lelaki itu cuma diam terdunduk. Perlahan Fauzan memperhatikan bapak itu. Ada yang aneh dengan dirinya. Wajahnya pucat pasi serta tatapan matanya kosong. Fauzan memberanikan diri berkenalan dengan bapak itu. Siang pak, Salam kenal. Bapak namanya siapa? Bapak itu menoleh ke arah Fauzan dengan mata melotot. Namaku setan. Sontak jawaban si bapak itu membuat Fauzan sok. Tiba-tiba bulu kuduk Fauzan langsung merinding. Fauzan kembali bertanya untuk memastikan pendengarannya. Maaf, siapa pak? Nama saya setan. Saya ini setan. Sambil menghirup kopinya. Kopi yang dihidangkan tidak diminum, namun hanya dihirup saja. Walaupun diliputi rasa takut, Fauzan memberanikan diri mengajak ngobrol si babak misterius itu. Semakin Fauzan bertanya, dia mulai percaya bahwa bapak itu benar-benar setan. Sudah lama ngopi di sini, Pak. Bapak itu hanya tersenyum sinis dan memandang ke depan dengan tatapan kosong. Bapak tinggalnya di mana? Beliau hanya menggerang sambil menunjukkan salah satu apartemen yang terlihat di kaca jendela mall itu. Lama-lama Fauzan kesal karena pertanyaannya tidak jawab dengan baik. Tapi akhirnya dia malah berniat bercanda dengan bapak itu. Maaf pak, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma ingin ngobrol dan saya bukan sales kok. Sambil menundukkan kepala kali ini si bapak tertawa lebar. <laughs> manusia, manusia. Hmm. Asal kamu tahu ya, saya ini sebenarnya tidak mau berada di tubuh ini. Tapi mereka, mereka yang memanggil saya. Dan saya sekarang mulai menikmati hidup seperti ini. Fauzan mulai kebingungan dan mengira bapak ini sedang stres. Namun rasa penasaran yang besar membuat Fauzan mencoba menelaah kata-katanya walaupun dicekam rasa takut. Hal yang membuat Fauzan semakin curiga adalah jumlah kopi yang berada di meja saat itu berjumlah 10 gelas dalam keadaan penuh semua, tidak diminum sedikit pun. Sepertinya karyawan di sini seperti sudah biasa dengan pemandangan ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya orang yang sedang berhadapan denganku sekarang? Pertanyaan itu semakin kuat di benak Fauzan. Remaja itu mencoba melanjutkan kembali percakapan dengan si bapak. Saya ini sia setan. Saya tahu apa yang ada di atas langit. Saya tahu siapa saja yang di atas langit. Saya di sini hanya dimanfaatkan oleh bangsa kamu. Hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Tetapi karena timbal balik yang mereka berikan sepadan dengan kerja saya, saya menerimanya. <laughs> Zaman sekarang sangat mudah sekali mengelabui bangsamu yang imannya semakin hancur. Tak lama si babak berdiri sambil meninggalkan Fauzan sambil tertawa kecil. Padahal belum selesai info yang ingin saya dapat dari pria itu. terasa penasaran Fauzan mencoba bertanya pada penjual tempat bapak tadi membeli kopi dengan santai. Penjual kopi itu menjawab, Beliau setiap hari ke sini, biasanya jam 12 siang dan selalu memesan 10 kopi hitam, tapi tak pernah habis dan meninggalkannya begitu saja. Fauzan tak puas dengan jawaban tadi. Dia masih penasaran meskipun sebenarnya dihinggapi rasa takut. Sampai pada akhirnya Fauzan punya inisiatif untuk mencari info ke apartemen di mana babak misterius itu tinggal. Sampainya di apartemen itu Fauzan bertemu dengan security dan bercerita tentang si babak dengan ciri-cirinya. Sontak sang security kaget dan mengajak Fauzan masuk ke kantornya. Fauzan dibawa masuk ke suatu ruangan. Perkiraan Fauzan ini mungkin kantor pemasaran karena banyaknya file-file kantor yang berserakan. Sambil menyodorkan segelas air minum Bapak Security memerintahkan kepada bawahannya. Dek, Tolong gantikan jaga pos depan sementara. Saya ada keperluan. Si bawahan pun langsung berjalan ke pos jaga, menggantikan Bapak Security. Mas, ini kok tahu tentang Bapak yang tinggal di lain tempat itu? Mas ini siapanya toh? Tanya Bapak Security kepada Fauzan. Bukan Pak, saya bukan siapa-siapanya. Saya aja baru kenal waktu di kedai kopi kemarin. Seketika bapak security terbelalak kaget. Hah? Samban ngajakin ngobrol. Samban jangan macem-macem loh mas. Nanti bisa celaka. Fauzan kebingungan mendengar jawaban itu. Celaka gimana toh pak? Lawang saya ini cuma ngobrol kok celaka. Saya nggak ngerti maksud bapak. Sambahan nggak tahu itu siapa. Itu setan mas. Loh, iya toh pak? Namanya memang setan kan pak? Kemarin saya kenalan juga, begitu jawabnya. Walah oh, mas, ini gimana toh? Dia itu setan beneran mas. Kata bapak security sambil menepuk bau Fauzan. Bulu kuduk Fauzan kembali berdiri. Hah, yang benar pak. Dia memang tinggal di kamar lantai empat mas. Hampir setahun beliau tinggal di sini. Fauzan masih menyaksikan penjelasan dari bapak security. Gak mungkin toh pak kalau setan. Lah kok bisa jalan, beli kopi dan lain-lain, kayak manusia aja. Sekuriti Tambun itu menggelengkan kepalanya. Dia itu masuk keraganya orang, terus ya hidup layaknya manusia biasa. Tapi tolong mas, rahasiakan tentang ini yo mas. Saya takut dipecat atasan saya. Enggak lah pak, saya di sini cuma penasaran aja sama identitas tuh bapak. Nah, sekarang Bapak tahu dari mana kalau itu dia setan? Security bernama Sugi itu memberikan kesaksian kapan pertama kali dia berjumpa dengan bapak yang mengaku setan itu. sembilan malam. Waktu itu Sugi sedang jaga malam dan sedang hujan gerimis. Tiba-tiba datang beberapa mobil hitam. Kalau tidak salah ada tiga mobil dan terlihat seperti mobil yang dipakai oleh para pejabat. Sugi sempat menghitung ada sembilan orang berbadan besar mengenakan jaket kulit hitam. Mereka membawa bapak yang misterius itu menuju kamar lantai empat. Semula Suki tidak curiga karena atasannya memberitahu bahwa di lantai empat akan ada penghuni baru. Sekitar pukul 11 malam, delapan orang tadi pada pulang kecuali si bapak yang mengaku bernama setan. Hari demi hari, ada yang janggal di lantai nomor empat. Hampir setiap hari banyak orang berjaket kulit hitam selalu datang menemui si bapak. Entah apa yang mereka lakukan di sana. Bapak itu biasanya keluar apartemen sekitar jam 11 siang. Terus dia suka ngopi di mall dekat apartemen. Sugi selalu menyapa ke bapak itu, tetapi tidak pernah direspon. Karena rasa penasaran Suki yang sangat besar, dia berencana untuk menyelidiki bapak dan gerombolan yang sering mengunjungi lantai empat apartemen. Jangan-jangan mereka itu komplotan teroris yang mau merencanakan pembunuhan atau pengeboman. Tutur Suki dalam hati. Sugi memberanikan diri untuk meminjam kunci serep kamar lantai empat kepada atasannya. Dengan dalih pemeriksaan keamanan Sugi, dengan mudah mendapatkan kunci itu. Satu demi satu lantai apartemen dia jalani. Ada perasaan yang tidak enak dalam diri Sugi. Jantungnya semakin berdegup kencang dan bulu kuduknya kian merinding. Sampailah Sugi di depan kamar lantai empat. Kebetulan di kiri kanannya juga belum berpenghuni. Jadi dengan mudah dia masuk tanpa menimbulkan kecurigaan dari penghuni sekitar. Sugi sempat berpikir, kenapa pilih kamar yang kiri kanannya kosong? Jangan-jangan mereka di dalam menyimpan senjata api atau bahan peledak. Perlahan Sugi membuka pintu kamar. Uh, bau ini Suki langsung menutup hidung tatkala mencium bau kemenyan dan sesajen yang menyengat. memandangi ruangan di kamar itu dan tampak seluruhnya tertutup oleh kain hitam. Tembok dan tempat tidur juga serba hitam. Pandangan Sugit tertuju pada meja kecil dari kayu, di mana di atasnya terdapat keris, rokok, secangkir kopi dan kembang tujuh rupa. Ketika terpana mengamati meja itu tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Aduh, mampus aku, si bapak sudah kembali, bisa ketahuan nih. Sogi tampak panik. Denyut jantungnya semakin kencang. Pintu terbuka dan masuklah bapak itu. Tapi anehnya, beliau tidak memperhatikan Sugi. Dan anehnya lagi, setelah mengunci pintu tubuh si bapak tiba-tiba jatuh. Sugi semakin merinding tatkala menoleh di meja kecil dan melihat rokok menyala sendiri seperti dihisap oleh seseorang. Kaki Suki gemetaran. Dia sudah pasrah jika sesuatu terjadi menimpa dirinya. Tiba-tiba si bapak bangun sambil tertawa. <laughs> Ora popo le. Kowe rasa wedi karo aku. Aku ora njaluk getihmu. Wis ana sing mangani aku ning kene. <laughs> Sambil terbata-bata, Suki memberanikan diri bertanya, Bapak ini siapa toh sebenarnya? Apa, apa Anda ini paranormal atau du, dukun? Si bapak menghentikan tawanya dan memandang Suki dengan tatapan yang menakutkan. Bukan, saya ini setan. Se setan? Bukannya setan itu nggak kelihatan, Pak. Yang kamu lihat ini cuma raga. Saya berada di dalamnya. Sugi mulai mengatur nafasnya. Terus bapak sendiri di sini? Keluarga bapak yang lain di mana? Bangsa saya ya di alam lain, bukan di sini. Terus kenapa bapak tidak kembali ke alam bapak? Tanya Suki sambil mengelap keringat di keningnya dengan sapu tangan. Lah bangsamu yang menginginkan saya berada di raga tua ini. Lagian saya dapat makan enak terus di sini kalau ada kasus. Suki langsung terperanjat. Hah? Maksudnya? Ya misalnya kalau bangsamu mau tanya tentang kasus pembunuhan, siapa pelakunya, apa motifnya, ya mereka tanyanya ke sini. Saya ini tahu segalanya yang terjadi di duniamu ini, karena saya ini setan. <laughs> Wah, berarti bapak orang baik dong. <laughs> Kamu ini orang yang kuat imannya, tapi kok bodoh sekali. Nama setan disuruh kerja ya harus ada imbalannya. Kalau kasusnya tidak seberapa berat, saya minta darah. Kalau kasusnya berat, saya minta tumbal nyawa. Si bapak berjalan mendekati Sugi. Dan anehnya, tubuh security itu seperti beku dan tak bisa bergerak. Awas, kalau kamu menyebarkan identitas siapa saya sebenarnya, jangan macam-macam. Atau kamu yang akan jadi tumbalnya. Bapak, baik pak, saya akan tutup mulut. Tak terasa celana suki sampai basah karena ngompol ketakutan saat diancam oleh si bapak. suki masih ingat betul kata-kata bapak itu di akhir pertemuan. Ingat, aku akan selalu datang di setiap diri manusia selagi agama cuma menjadi kedoknya. Mendengar perjelasan dari Suki membuat Fauzan semakin percaya bahwa bapak itu bukanlah orang sembarangan. Jadi, kesimpulannya selama ini setan hidup di raga seseorang dan menghuni kamar apartemen. Segala keperluannya sudah ditanggung oleh orang yang mengadakan perjanjian dengan setan. Untuk kepentingan segala kasus pembunuhan, pencurian ya pak? Suki hanya mengangguk saja. Sudah dek, lebih baik kamu rahasiakan saja cerita ini. Simpanlah untuk dirimu sendiri dan jangan pernah kamu cari tahu tentang bapak itu lagi. Konon beberapa lama setelah kejadian itu, si bapak sudah tidak menempati lantai empat lagi dan berlaku pantangan untuk tidak mengucapkan kata setan di mall tersebut bila tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini cerita dari saya, Andi Cimatres Malang. bersama tim Cimat.